renungan buat kita. Ada semua WhatsApp tak toh? Ada semua itu grup WhatsApp. Pasti ada semua. Itu dalam satu bulan berapa kali kita terima ucapan Inna Lillahi wa inna ilahi rajiun. Coba beda. Saya itu hampir sepertinya tiap pekan ada seng masuk seng Inna Lillahi wa inna ilaihi Lillahi Dan saya pelajari, oh begini rupanya kalau mati ki. Ada mi yang ikut bela sungkawa, nah tulis ayat, Nah terjemahkan lengkap dengan doanya. Yang paling sial, nah copy paste saja. Coba begitu bila sipta nanti kalau mati ki. Nah copy paste saja. Ada misuja, nah tulis saja rib Das atlatif. Begitu bi. Padahal tiap hari ki sama-sama minum kopi itu. Diteraktir di poin coto. Begitu mati ki itu jina tulis rib das atlatif. Cakup nih. Sudah itu besok nah hapus mina mata di WhatsApp. Takut menerima itu WhatsApp sabta. Nah, nah hapus. Begitu bapak masuk, kip buruk, ewa eh, ya lemu. Ewa eh, ya lemu. Temanmu yang kau junjung selama ini, saudaramu yang kau puja-puja selama ini, pejabat yang kau junjung selama ini, kadangkala kau hinakan dirimu demi jabatannya, mati kau. Masih ingat kau? Nah perebutkan di jabatanmu. Ini hadis selalu kita ingat, kita hafal dari kecil. Ko mate no matu telu tu mantara ko. Kalau kau mati nanti ke alam kubur, tiga yang antar ko kata Nabi. Dua yang kembali, satu mami temani ko. Apa itu? Satu. Yang antar kita harta. Keluar semua hartamu. Mobil mewah, mobil jelek, mobil tua, mobil baru. Suluk ngasengi. Nah antar kau. Masuk kau di kubur, kembali itu harta. Jangankan mobil, cere. Cere maka tinggal teriak itu istrinu. Eh, eh, eh, eh, cere, alay, alay. Cere. Ayo, maka tidak masuk di akal kita. Ada orang keluar rumah dari pagi, pulang sampai malam, menghalalkan segala cara untuk harta, tidak sholat, nipu orang, menyaki orang. Nah itu hartamu kau mati, kau tidak bawa masuk kecuali kain kafan. Baru-baru kita lihat toko-toko orang meninggal. Meninggal istrinya SBY. Toko, Orang kaya. Masui kain sutra. Tidak. Kain kafan. Apa dipakai kain minyak-minyak? Hah? Hugo Boss. Angelman. TAI. Apa? Kapur barus. Pakai sutra mati. Tidak. Meskipun kau kaya bukan sutra dibungkuskan kau. Kain kacu. Balacu. I, i, ini tak. Ibu-ibu yang dibelecing tiap hari. Hah? Habis itu habis suanta ratusan ribu pergi salon, takut ki mata matata. Hah? Capuk mana ronduit tamah salon, mati ki ini pipita siapa punya bagian? Cacing. Nah, gorok masuk itu di hidungmu. Nah, gorok masuk di telingamu, masuk di matamu, kembung perutmu. Itu bodimu yang kau selalu kau pelihara. Biar kuku pergi tong ini pedi menikur. Ayo. Yang kedua, kata Nabi yang mengantar kau, keluargamu. Keluarga sampai jadi sudian Masuk, pulang. Mana mama waktu tak dua anak muda nak gombal ki. gunungkan kudaki. Lautan ku seberangi. Masjid kau lewati. Mas Judi Husji, ibu mati ki besok-besok. Kira-kira mau masuk di kubur itu suami tak? Jangan mi dulu masuk. Nah temani maki saja di atas kubur tak sampai malam besoknya. Bikin tenda di situ. Mau kira-kira? Dek memang nah. Mati ki mak bene sih. Lagi dan ini memang tidak salah. Ewa eh, ya lemu. Masuk di kubur sudah, hadapi dirimu sendiri. Dan yang ketiga mengantar kita amal. Ini nih. Begitu masuk maki dikubur, tiga yang ngantar, dua pulang, satu temani ki. Nah, ketika sudah kita bersemayam di alam kubur, Nabi mengatakan, petuni amalak madecimmu. Putus sudah amal-amal kebaikanmu, kecuali tiga hal. Yang kita kenal dengan amal jariah. Kita hafal semua mi ini. Biar baru bangun kita ditanya apa itu amal jariah. Kita tahu. Tapi kita tidak siapkan. Kenapa tidak disiapkan? Itu mi ayat pertama yang tadi disampaikan. Setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika kalian mau coba ingat kematian, setan goda kalian. Nah, apa itu? Yang tiga. Satu. Anak yang soleh dan soleha. Ibu-ibu, kalau mati kira-kira masuk maki dikubur. Siapa doakan kibu? Suami tak? Tiga bulan mengawini lagi. Ada temanku pergi haji 2011 yang lalu. Sama-sama Kak haji. Meninggal istrinya. Bengkak matanya. Barusan natong ada kuliah laki-laki sampai bengkak-bengkak matanya meninggal istrinya. Wih, rasanya Ustadz ini apa yang saya dapat ini semua ini istriku luar biasa. Rasanya hilang ini semangat hidupku. Dalam hatiku hebat nih ini bapak, nah saya istri nah. Beberapa bulan kemudian Pika jogging di lapangan karewosi Ada mi jalan-jalan sama cewek. Muda, ndak pakai jilbab, panjang rambutnya. Kutanya, Aji, siapa itu? Dia bilang, yang baru stas. Oh, nakal dupai makolakemu berurusan kodosamu suamimu yang di kamar. Nah, maka yang doakan kita anak ji. Coba kita, saya mohon jauh saya, saya saja. Rasanya yang selalu saya doakan setiap selesai sholat, bapakku ji, saudaraku, mm, jangankan teman, saudara saja jarang saya doakan. Nah minta pak, doakan nggak deh? Ah, ah iya, itu juga kalau ndak lupa. <laughs> Ayo, Ya, siapa yang selalu kita doakan? Iron Tuata. Jadi ibu, prestasi tak yang terbesar bukan ketua partai. Prestasi tak yang terbesar bukan ketua organisasi. Prestasi yang terbesar ketika anakmu menjadi anak yang soleh dan soleha. Itu bi prestasi paling hebat. Ustadz, saya mau punya anak yang hebat Ustadz. Mau punya anak yang soleh dan soleha. Satu, hindarkan dari makanan haram. Satu kisah. Seorang pemuda dapat buah. Ah, anggaplah itu buah buah mangga lah kira-kira. Dia makan itu buah mangga. Begitu habis tengah dia sadar, eh, maaf damija. Tenak kene punna. Saya bukan saya yang punya ini mangga dan ada yang punya dan saya belum minta halalnya mati mi masuk mi dalam perutku mati mak saya dia ingat dia, dengar, dia ingat hadis nabi siapa yang memasukkan barang haram ke dalam perutnya hanya api neraka yang bisa mencucinya panik dia cari, dia telusuri itu air sungai. Dia cari pohonnya. Eh, ketemu. Ketemu penjaganya. Siapa yang punya nih? nabi bilang, dia sebutlah. Kasih ketemu kak. nabi bilang, di sini. Uh, jauh rumahnya. Jauh apa? Satu hari satu malam jalan. tidak apa-apa. mana Junjukkan. Jalanlah dia. Dia pergi cari itu rumah. Ketemu. Assalamualaikum. Kalau bahasa kita. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam. Kenapa kau nak mudah ini ada kodong buah ku dapat, sudah ku makan setengah. Ku kasih pulang setengah kasih yang Halalkan lalu, nah bilang ini je, enak nu. Sudah ku makan setengah sisa nu kasih ya. Dia bilang begini, saya halalkan yang ku sudah makan dengan catatan nikahi anak gadisku. Wih, langsung sana anak, eh, alhamdulillah dapat jodoh. Dia bilang orang tua, jangan kau dulu cepat senang. Ini anakku tuli, buta, lumpuh, bisu. Nah bayangkan deh, apa enak? Nah, buta tomi, tuli tomi, bisu tompa lumpuh. <laughs> Nah ingat lagi api neraka. Eh, biarlah daripada berhadapan api neraka, saya terima. Panggil saksi dua orang. Nikahkan. Setelah nikah, anak muda saya nikahkan dengan anak gadis satu tunai karena Allah. Sudah. Nah bilang ini bapak tua. Masuk maka ketemu istrimu. Masuklah ketemu istrinya. Nah ketuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari balik pintu kedengaran jawaban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, Nabi lengen nak mudai. Berarti dia ndak tuli. Karena dengar ki. Eh, berarti dia tidak bisu. Karena dia jawab salamku. Penasaran, dia buka pintu. Eh, berarti dia tidak lumpuh. Karena dia jalan menghampiriku. Ih, berarti dia tidak lu, tidak buta. Karena lihat di tanganku. Ini langsung lari. Nak tinggal istrinya. Lari ke mertuanya. Pak, balik-balik kok. Apa nuka naik balik-balik? Eh, kau bilang anakmu lumpuh. Nggak bisa jalan. Sini kau donat muda. Anakku saya bilang lumpuh bukan karena tidak bisa berjalan, tapi kakinya tidak pernah melangkah kecuali yang diridai Allah. Nah, seperti bapak-bapak sekarang. Malas ke masjid. Warkop tiap hari. Tidak dilarang ke warkop, tapi harus imbangi ke masjid. Apalagi kalau muka-muka sakaratil maut masjid. Larang, Ji. Tapi tentu renungan buat kita kalau hampir tiap hari kita di warkop lalu tidak pernah kita dapat berjamaah di masjid. Itu namanya tidak bijaksana menyikapi umur. Tidak pernah didapat di masjid. Sanging apa? Biliar. Tanpa karaoke. Oh lebih sial lagi. Anak muda. Anakku saya katakan bisu bukan karena tidak tahu bicara. Tapi mulutnya tidak pernah mengucapkan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Tidak seperti ibu-ibu sekarang. Kalau duduk sanging gosip saja nak kerja. Mana nak kena gosip tonga sumpai. Lewat kata tadi ada tongku dengar nak bilang, i itu je bajuna waktu di YouTube." La Allah, wala illa billah. Kenapa kau susah kok? Saya pakai baju kau yang sibuk. Lalu kenapa kau katakan anakku buta, anakmu buta? Anakku saya katakan buta bukan karena tidak bisa melihat, tapi matanya tidak pernah melihat sesuatu yang haram. HP ngaseng hapeta. Kadangkala itu kita bercanda pak, share-share foto porno. Kita anggap itu tidak berdosa, kita canda-canda. Share foto yang tidak nutup aurat. Selama itu video dan foto beredar meskipun niatmu katakan canda, ha, tidak boleh bos. Niat dan cara harus sama-sama baik. Niatku bukan bercanda justat. Iya bercanda, tapi itu bedanya orang beriman, candanya tidak menyesatkan orang lain. Lalu kenapa Pak kau bilang anakmu bis tuli? Anakku saya katakan tuli bukan karena tidak bisa mendengar, tapi telinganya tidak pernah mau mendengar yang bukan urusannya. Dan suka nguping. Nabi bilang anak muda, ih baik itu palek itu anak muda. baik sekali anakku. Sebenarnya banyak yang larang lamar cuma belum ada sesuai standar. Kenapa paling saya kupilih? Saya yakin kau pasti orang baik. Buah saja yang jatuh nyata-nyata orang dihalalkan, kau masih takut. Berarti dalam dirimu tidak ada darah daging barang haram dalam dirimu. Sudah bila udah, jangan kau aja bicara. Masuk ke cepat istrimu. Masuk di istrina, lompat istrina. Satu tahun kemudian lahir anaknya. Dan anaknya dikasih nama Abu Hanifah. Itu yang pakar hukum sekarang, yang ilmunya sampai dipakai ilmunya sampai sekarang, bapaknya mengalir terus amal-amalnya dari anaknya yang cerdas. Tidak ada gunanya anak profesor kalau dia hanya ilmunya menyesatkan orang, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya anakmu tinggi pangkat jabatannya kalau undang-undang yang dia bikin justru melawan syariat Islam. Maksesa kok. Kan ditanya kau punya pertanggungjawaban. Masuk mengkau dikubur, hei itu anakmu, hei lihat itu anakmu, hei itero pangkegoran anakmu. Maka disitulah frustrasinya seorang ibu selalu mengingatkan anaknya. Sayang seribu sekayang sekarang. Coba kalau anak-anak sekarang Pak saya tidak cemas mi soal otaknya. Enggak Pak, macam-macam anak emak aku Bu, cerdas Pak. ipp nya itu mahasiswaku Pak, rata-rata tiga ke atas. Bahkan ada yang selesai 4,00. Cerdas anak-anak kita sekarang. Naik motor saya saja kalau mau WhatsApp kak, dua pegang ku pegang tanganku masih salah-salah ketik. Coba itu anak-anak milenial sekarang naik motor bisa itu mang SMS. Hebat nih itu anak-anak cerdasnya anak-anak tak sekarang. Satu kurangnya kurang ngajar. Dek mana naga ya setata kerama? Tidak ada itu. Kita dulu zaman kecil, Jangankan bicara kasar sama orang tua tak. Ipole wajo-wajona tomatoai pimali. Saya masih ingat saya tuku kecil. Ada tamunya bapak tak. Lewat kiduruan tamu nak kasih bola matanya. Ayo siap-siap maki dicubit lagi orang nanti ini. Sekarang anak-anak dikasih bola matanya apa nak bilang? Kenapa mata tak pak? <laughs> Coba itu anak-anak sekarang. Eh? Maka jangan heran anak-anak kita sekarang cerdas. Tapi Allah cabut keberkahan ilmu. Wajar sudah S1, S2, setengah mati cari kerja. Coba maki bedek di rumah. Periksa maki, hampir setiap rumah ada sarjana menganggurnya. Kenapa? Waktu kuliah kasih bodoh-bodoh orang tuanya. Coba maki. Kecil ini punya mobil. Kecil punya rumah. Kecil punya karir. Kecil semua. Nagati ini puangi. Apa susahnya Allah kasih kau yang kau mau? Allah yang maha segala-galanya. Kenapa Allah tidak kasih? Ingat ridallah fi ridal walidain. Suktillah fi suktil walidain. Rudanya Allah tergantung ridanya kedua orang tua. Murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tua. Ketika orang tuamu rida sama kamu, insya Allah hidupmu akan berkah. Biar minda ada tinggi sekolahmu, tapi kalau orang tuamu kau bahagia. Lihat deh orang-orang yang sukses, lihat. Pasti salah satu resepnya memuliakan orang tuanya. Sayang seribu sayang, kita lebih santun sama atas santa daripada bapak tak. Mungkin lihat buktinya? Lihat nih kalau lebaran. Coba kalau lebaran. Uh, langsung penuh semua rumahnya itu kepala dinas, kah, bupati, wali kota, gubernur. Oh, rasing-asing. Nah, lupa lupai mamakna. Padahal mamaknya kasih sekolah. Anak yang soleh dan soleha, itulah kekayaan kita ketika kita sudah masuk di kubur. Maka evaluasi kembali cara mendidik anak kita. Silahkan baca pedoman membina anak hasil riset UIK psikologi pendidikan. Silahkan, tidak salah. Tapi sesat dan menyesatkan ketika bapak tinggalkan Quran. Bagaimana konsep Quran mendidik anak? Buka oh, surah Luqman. Surah Luqman itu sudah jelas. Dari ayat 13 sampai seterusnya. Itu dijelaskan secara rinci cara mendidik anak. Ya bunaya, wahai anakku, La tusrik billah. Jangan kau menserikatkan Allah. Artinya, akidah dulu nomor satu ajarkan. Jangan sampai anak-anak kita takut dengan kalimat tauhid yang ditulis di kalimat itu. Jangan sampai dia sudah tidak bangga memegang kalimat tauhid itu ketika berhadapan dengan orang. Ah, dipertanyakan tauhidnya, keberaniannya. Itu dulu. Tidak usah soal makan. Kita ini orang tua. Kalau mendidik anak, cemas soal makannya anak tak. Jangan ya, makin cemas soal perut. Tolong tunjukkan kita di Makassar ini, ada ndak anak yang mati kelaparan? Kira-kira ada ndak kita orang Bugis Makassar yang kayak sirik na pace. Masirik kiko tak malupu. Mana ada orang kelaparan di Makassar? Tapi mati anaknya gara-gara narkoba, mati anaknya karena tawuran, mati anaknya karena overdosis, banyak itu. Itu berarti jangan ya makin cemas soal perutnya anak tak Allah yang ngatur. Zaman tak kecil dulu, ibu-ibu tahu cicak? Tahu kicicak ibu? Apa nama kang itu cicak? Nyamuk. Tidak masuk di akal toh? Satu di dinding. Di dindingnya terputar-putar. putar Nyamuk terbang. Bagaimana caranya ketemu? Nanda ada terminalnya. Satu di dinding, satu terbang. Bagaimana caranya ketemu? Tapi lagu tak dulu waktu kecil nak ajarkan keyakinan, keyakinan soal rezeki cicak-cicak di dinding diam-diam merayap, diam-diam ji merayap. Datang seekor nyamuk, nyamuk yang datang. Tidak Nabi lagu cicak lompat ke nyamuk. Wah, buat lengan ji. Sudahlah, tidak usah cemas soal itu. Yang kita cemaskan akidahnya anak tak. Yang kita cemaskan ahlaknya anak-anak kita. Sudah mulai bergeser. Anak-anak kita lebih santun sama cowoknya. Kalau cowoknya nasihati, terserah kita kak, kita mi mana yang baik. Terserah mi. Sekali na bapak nasihati apa? Ah, i bapak kolot, itu kan dulu. cowok ini anak-anak tak sekarang. Tak balik nanti kita. Itu HP tak sangin foto anak anak tadi situ. Kalau anak tak sangin foto artis. Saya bilang ganti kok itu. Masa foto itu artis, tidak kenal kok. Pernah kau na Tidak. Pernah kau kirim pulsa? Tidak. Kenapa kau simpan di situ? Foto anak bapakmu. Simpan itu, hapus. Tunggu dulu pak. Cari namanya tak hapus mistas. Eh, Foto anak bapaknya tak hapus. Setengah mati dicari kamu Nah kenapa? Salah satu sebab kita gagal mendidik anak-anak kita. Saya kalau lihat negara kita ini begini banyak protes apalan sebagainya. Eh, sudah jam demo-demo deh rusak-rusak saja orang. Gimana caranya? Perbaiki diri kita masing-masing selesai. Coba kalau orang tua berhasil mendidik anaknya menjadi orang-orang yang baik. Dia menjadi pejabat-pejabat yang baik. Menjadi polisi-polisi yang baik. Tentara-tentara yang baik. Dosen-dosen yang baik. Otomatis masyarakat kita baik. Cuma dari kecil kita ajarkan. Duit ji. Malu ki kalau anak tak tidak pakai handphone. Malu ki kalau anak tak tidak pakai mobil. Malu ki kalau anak tak pergi pengantin bajunya cakar. Tidak malu ki kalau anak gadis tak dibawa malam jam 2 baru pulang. Begitu ditegur Nabi bilang ini kan modern mima, zaman di dulu itu. Dan kita akui. alhamdulillah min zalik. Ini yang pertama. Ya, yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa mengalirkan pahala-pahala adalah anak yang soleh dan soleha. Yang kedua, kata Nabi, apalagi ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Maka orang-orang yang mau memperbanyak amalnya, ayo dakwa dakwa di medsos sebarkan dakwah daripada menyebarkan berita hoax, daripada berita-berita yang menimbulkan kebencian, lebih kita sebarkan dakwah-dakwah. Dan ada saatnya nanti itu dakwah yang kita sebarkan, kita berterima kasih kepada mereka yang berdakwah karena dakwah yang kita sebarkan itu menjadi amal jariah sehingga amal-amal itu yang menjadi setoran amal-amal kita. Yang ketiga, yang akan menjadi tabungan meskipun kita sudah wafat nanti as-sadaqatu. Sedekah ilmu yang bermanfaat, pembangunan bersedekah. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah uzur, ya, tidak jadi bilang anak muda masih lama mati, tidak. Tidak jadi bilang orang tua cepat mati, tidak. Ada orang tua paling tua lebih dulu cucunya meninggal. Coba Haji Halili, tua di sini tapi masih sehat-sehat dilihat. Banyak anak muda yang lebih dulu meninggal. Ya, kita lihat, bukan berarti tua tapi dulu orang baru mati, tidak. Ya, Nah, tapi orang yang bijaksana itu dia akan menabung. Kalau saya, saya tidak setuju kalau dibilang, jangan kau cari uang banyak-banyak, tidak dibawa mati. Kalau saya cari kau banyak-banyak, bawa mati. Bagaimana caranya? Tabung memang, Mi. Ibu yang sudah uzur, umur tak sudah 60 tahun, 70 tahun, banyak emas tak, panggil dia anak tak. Nah, ini ada emasku, nak. Ada ini 800 gram. Jual mina. Nah, itu ada masjid di kampung. Bangun kau itu masjid, nak. Bawa mi. Sudah itu beli kamar emas palsu. Yang palsu mau. Enaknya itu jadi orang kaya ke biar palsu. Nah bilang tong orang asli. Coba mi kalau orang-orang kaya pakai. Orang bilang, eh, bagus nak tahu. Pada palsu itu. Kalau kita orang miskin biar asli. Apa nak bilang? Di mana tong kau dapat? Sudah. Lebih baik itu orang yang menyikapi harta dengan bijaksana. Dengan tepat. Begitu usianya mulai senja. Eh sudah. Itu nak ada ruko. Nah, jual-jual itu. Itu lagu 2 miliar. Daripada kau bertengkar nanti, ada semua mi rumahmu. Engkau mana nautomu, mak jama mana tono. Eh, biar itu hasil jeripayaku yang kruko itu, jual, bangunkan kak masjid di kampung. Itu yang akan kita nikmati. Maka bersedekahlah, bisa sedekah dengan tenaga, bisa sedekah dengan jabatan, bisa sedekah dengan pemikiran. Nah, ada masjid kita bangun, oke? Okay? Nah, saya pejabat, maka saya bikinkan aturan atau IMB mempermudah. Ah itu sedekahnya di situ. Saya orang kaya, ayo sedekah kau dengan hartamu. Coba lihat almarhum Andi Sose. Rasa-rasanya tidak ada orang seperti beliau yang membangun masjid. Seingat saya pernah di koran saya baca, beliau membangun masjid 165 masjid. Coba nih, mana ada orang membangun masjid sebanyak beliau? Dan waktu hidup, tidak pernah kita dengar sakitnya keras. Tidak pernah kita dengar bangkrut. Tidak pernah kita didengar dihina orang. Tidak pernah kita dengar dimaki orang. Tolak bala itu sedekah. Bersedekah. Bangun masjid luar biasa. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian bersedekahlah. Insya Allah sedekah itu memperpanjang umur, memurahkan rezeki, tolak bala. Begitu kita sudah meninggal, coba buka Quran. Ketika kita sudah jadi jenazah, lalu kita dimakamkan, lalu kita bangkit, lalu kita gosok mata, ketemulah kita dengan malaikat. Lalu kita berkata, "Wahai malaikat, hari apa ini?" Malaikat berkata, "Ini hari kebangkitan yang pernah Allah janjikan kepadamu." Oh, mati mah ini kodong. Iya. Lalu kita berkata, "Wahai Allah, kembalikan saya ke dunia." Pali suka kolinoe kasih mici nampak Kasih kembali ke dunia, meskipun sekejap saja. Untuk sholat? Bukan. Untuk haji? Bukan. Untuk zakat? Bukan. Untuk apa? Saya hanya ini berkata, Ya Allah, saya sedekahkan hartaku fisabilillah. Itu kalau kita sudah informasi Quran, mati maki. Nah kenapa kita sekarang masih hidup? Tidak kita bersedekah. Sedekah, insya Allah, itulah amal-amal yang akan mengantarkan kita. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, akhirnya Allah Subhanahu wa taala bertanya dalam Al-Qur'an. Apa mangkana kana mu'minan kaman kana fasikan? Sama ndak orang beriman dengan yang fasik? La yasta'un. Tidak sama kata Allah. Dek napada. Amal amanu wa amilus salihati falahum jannatul ma'wa. Bagi mereka yang beriman, beramal soleh, kami kembalikan mereka ke dalam sorga. Sorganya dunia, insya Allah sorganya akhirat. Wa ammal ladina fataku fama'wahumun nar. Bagi mereka yang pembangkang, pura-pura beriman, Islam pencitraan, fasik, kami kembalikan mereka ke dalam neraka. Nerakanya dunia, nerakanya akhirat. Jelas dalam surah as sajdah Maka mesti menjadi pemikiran buat kita semua. Orang yang beriman dan beramal soleh, Allah kasih dia sorga. Sorga dunia, sorga akhirat. Orang yang fasik, pura-pura beriman, kami kembalikan ke mereka neraka dunia, nerakanya akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari azab neraka dunia dan azab neraka akhirat. Ibu bapak saudara-saudara sekalian inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Sebagai kesimpulan Allah subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril berdialoglah dengan Nabi. Ya Muhammad if masyita fa innaka mayitun. Pigau mau ya apa milik pigau? Bikin maka apa kamu bikin? Mau kau korupsi silakan, mau kau pencitraan silakan, mau kau jadi pacar rampok silakan, mau kau sekek silakan, mau kau berzina silakan, mau kau narkoba silakan. Silakan pigau mana yang mulai pigau? Tapi kata malaikat Jibril kepada Nabi, tapi ingat pasti kamu mati. Tidak usah banyak kita ingat ceramahku malam ini, cukup sebelum kita tidur tanya diri kita masing-masing. Kematian adalah sesuatu yang pasti, sudah siapkah kita menghadapi kematian? Dan apa bekal sebaik-baik menghadapi kematian? Tak lain adalah takwa. Salah satu di antaranya adalah memelihara hubungan kepada Allah dengan taat beribadah terutama sholat. Lalu memelihara hubungan kepada sesama manusia. Terutamanya kepada memuliakan orang tua. Demikian semoga ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalami ya misterun. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.